salat dengan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa mempelajari satu bagian dari sisi agama kita yaitu mengenal adab-adab masjid. Kalau kita lihat ketika kita datang bertamu ke rumah orang lantas kita nyelonong langsung masuk duduk kira-kira apa tanggapan orang tuan rumah nyelonong langsung duduk seenaknya langsung makan ya, apa katanya ini tidak sopan tidak punya adab di dalam bertamu Masjid adalah rumah dari rumah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah rumah yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang mencintai Allah? Niscaya dia akan mencintai rumah Allah. Dan akan memperbanyak kunjungannya ke rumah tersebut. Yang menunjukkan bahwasannya masjid itu adalah milik Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 18 yang berbunyi wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Yang ini tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tamu apabila dia berkunjung di, rom, di rumah atau dia singgah di rumah orang yang mulia bertamu ke rumah yang agung maka tamu itu sendiri akan mendapatkan keutamaan, keagungan dan kemuliaan mereka. Seperti kita datang ke rumah gubernur. Kita merasa dimuliakan. Karena kita datang dan bertamu ke rumah orang yang mulia. Lalu biasanya juga kita mendapatkan keuntungan. Kadang dikasih kue, dikasih amplop, ya, dan yang lain. akan mendapatkan kemuliaan orang yang dikunjungi tersebut. Kalau itu sesama manusia, sesama makhluk, kita akan mendapatkan kehormatan dengan bisa berkunjung ke rumah seorang yang mulia, seorang tokoh yang diagungkan, Bagaimana lagi kalau seandainya berkunjung ke rumah yang maha mulia Rabbul Alamin tentu kita akan mendapatkan keberuntungan yang banyak kemuliaan dan mendapatkan pemberian karena dia adalah paling mulia dari Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwi an rabbih hadis qudsi Inna buyuti fi ardi al masajid Sesungguhnya rumah-rumahku di di bumiku adalah masjid-masjid. Wa inna zawari fiha ammaruha. Sesungguhnya pengunjung-pengunjungku adalah orang yang memakmurkan masjid itu. Fatuba li'abdin tatahhara fi baiti thumma zarani fi baiti. فحق على المزور فحق على فحق على المزور أن يكرم زائره maka beruntunglah bagi seorang hamba yang bersuci di rumahnya, Lalu dia datang mengunjungiku dan merupakan kewajiban bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang mengunjunginya. Kita datang dari rumah, bersuci kita di rumah, kita datang ke masjid, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini tidak diragukan lagi. Ini merupakan kemuliaan yang agung. Pemberian yang paling afdal. Yang Allah yang yang Allah rasakan atau berikan kepada seseorang rasa kelezatan dekat kepada Allah akan diberikan rasa manisnya bermunajat kepada Allah. Malahan Allah berikan kepadanya kesaksian keimanan. Jadi orang yang berusaha selalu datang ke masjid diberikan ijazah sertifikat iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Sa'id Al Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat seseorang yang sering berulang-ulang datang ke masjid sering datang ke masjid, maka saksikanlah atau berikanlah persaksian kepadanya akan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama ya'muru Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja yang akan bisa memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau seandainya masjid, satu masjid itu pengen menjadi masjid yang makmur, pengurusnya adalah orang yang harus sering datang ke masjid. Jadi ketua pengurus tapi nggak datang-datang ke masjid. Ya. Harus yang orang yang kuat imannya kepada Allah dan hari akhir. Ya baru akan bisa menjadikan masjid itu makmur. Kedudukannya di akhirat nanti pada hari kiamat. Di mana dalam kondisi yang sangat berat, tantangan yang berat pada padang mahsyar. Masing-masing kita sesuai dengan kondisi amalannya di dunia. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke telinganya. Sesuai dengan amalannya. Berdiri Matahari pada saat itu dua mil dari kepala. Coba siapa yang berani berdiri di luar untuk dua jam saja? Gak ada yang berani. Gak berani kenapa? Mama gak sanggup. Satu hari, apalagi? Ya, Bagaimana dengan nanti pada mahsyar? Tidak ada tempat duduk, tidak ada pohon, semuanya berdiri. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa keringatnya ada yang sampai ke tujuh hasta depan dan belakangnya. Kalau seandainya air keringatnya itu sampai ke telinga, anggaplah seorang sedang berada di dalam kolam renang yang airnya sampai ke telinga. Bisa nggak dia melihat lurus? Hah? Nggak bisa. Kalau air sampai telinga hidungnya tertutup. Maka dia harus begini terus. Ya, supaya hidungnya tidak tertutup sama air. Satu jam sanggup nggak kita melakukan begitu? Enggak. Bagaimana kalau seandainya dalam satu riwayat dikatakan 300 tahun tidak ada perintah dan tidak ada berita dari langit. Begitu sebagian dari kondisi pada masyarakat. Yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughdi. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, masing-masing mereka disibukkan oleh urusan mereka masing-masing. Lalu apa yang bisa menolong kita? Yang bisa menolong kita adalah amalan kita di dunia. Di antaranya adalah orang yang selalu menggantungkan hatinya dengan masjid. Dia akan berada di bawah naungan Allah pada hari ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sab'atun dhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada tujuh golongan yang dia akan dinaungi oleh naungan Allah di mana di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah seorangnya adalah seseorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Lebih senang dia tinggal di masjid. Rindu dia dengan masjid. Bukan berarti dia terus di masjid, tidak pernah bekerja. Sudah mendekati masjid, sholat, sudah. Dia lupakan kegiatannya, dia lebih rindu untuk mengunjungi kekasihnya. Datang ke rumahnya. Kemudian, kenikmatan tersebut yang akan dirasakan nanti pada mahsyar yaitu dia dinaungi dari terik matahari dari naungan oleh naungan Allah Subhanahu wa taala maka nikmat ini kondisi dia akan menyambung dengan nikmat di surga apa yang telah Allah siapkan untuknya di dalam surga kenikmatan yang abadi berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Man ghada ila al-masjid aw raha Siapa yang datang ke masjid pagi-pagi atau datang sore-sore yakni salat subuh dan salat asar A'adallahu lahu fil jannati nuzulat kullama ghada aw raha Allah telah mempersiapkan baginya di surga satu tempat singgah setiap kali dia datang pagi dan sore. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuknya, maka ini menunjukkan bahwa dia akan masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid bukan sebagai tempat ibadah saja yang dia untuk melakukan gerakan-gerakan sholat saja karena bumi semuanya dijadikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad tempat sholat dan tempat alat untuk bersuci yang boleh dilaksanakan sholat dimanapun juga. Akan tapi masjid lebih khusus lagi. Masjid adalah rumah Allah. Di mana seorang muslim menjadikan masjid itu tempat dia mendapatkan ketenangan. Yang memutuskan hubungannya dengan kesibukan dunia. Yang akan melepaskannya dari gudah gulana urusan dunia. Maka di masjid itu akan didapatkan taman-taman sorga. Maka masjid selain dari tempat sholat lima waktu, dia juga adalah tempat untuk berzikir kepada Allah. Tempat membaca Al-Quran. Masjid adalah tempat kita belajar. Tempat kita untuk mendengar pesan-pesan agama. Masjid tempat kita mendalami agama kita, memahami hukum-hukum, maka semua itu menunjukkan bahwa masjid memiliki kedudukan yang tinggi. Maka seorang yang ketika dia datang ke masjid, hendaklah dia yastashir, dia merasakan bahwa dia berada di tempat yang istimewa. Dia bukan pada tempat di pasar sebagaimana dia sibuk dengan teleponnya. Berbunyi telepon berdering. Tidak. Tapi dia di masjid adalah tempat dia untuk menambah ilmu agamanya. Untuk mendapatkan ketenangan padanya. Karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dhakara Allah fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah di rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah. Mereka mempelajarinya. Kecuali turunlah kepada mereka sakinah. Bagaimana sakinah datang sementara hati kita sibuk. Pikiran di pasar. Pikiran di jualan. Nanti ada yang dijualan ada curian nggak yang di luar? Enggak. Masjid adalah tempat kita untuk memutuskan hubungan sementara dengan kesibukan dunia kita. Kalau seandainya saya mau bertanya, kita hadir di majelis gubernur, Hah? mampu nggak kita tetap mengaktifkan HP kita? Enggak. Orang akan bilang ini orang tidak menghormati gubernur. Ya, tidak ada etika berkunjungnya. Nah, sementara kita di masjid, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, dia adalah tempat yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita akan mendapatkan keistimewaan di dalamnya. Maka karena itu merupakan satu kewajiban bagi orang pengunjung tamu memuliakan masjid dan wajib bagi dia untuk mengetahui kadar kedudukan yang dikunjungi maka kalau begitu dia harus mempersiapkan dirinya dalam kunjungannya dengan segala pengetahuan tentang adab-adab dan etika ketika berkunjung. Di antara etika dan adab berkunjung ke masjid, yang pertama mahabbatul mas masajid wa takdiruhu wa takdiruha. Yang pertama adalah mencintai masjid dan menghormatinya. memandang kepada masjid itu dengan mata kemuliaan, mata pengagungan, mata kesucian, mata penghormatan. Kenapa? Karena dia adalah rumah-rumah Allah yang dibangun untuk berzikir kepada Allah, mengibadati Allah, membaca kitabnya, menunaikan risalahnya dan menebarkan ta'lim ilmu-ilmu dan menyampaikan mahnajnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Hajj ayat 32 "Dzalika wa may yu'azim sya'air Allah fa inna min taqwal qulub." Hal itu siapa dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah? Masjid merupakan syiar-syiar Allah. Siapa yang mengagungkannya? Siapa yang memuliakannya? Fa innaha min taqwal qulub. Sikap pengagungannya terhadap syiar-syiar Allah itu merupakan takwa hati. Maka orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah dialah orang yang memiliki takwa di hatinya. Untuk syiar-syiar Allah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengagungkan masjid memuliakannya, menghormatinya, memandang kepadanya dengan pandangan keagungan, itu adalah bagian dari takwa hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 36 37. Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa, wa, wa yuzkara فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ديروا rumah-rumah Allah mengizinkan diangkat dan disebut namanya di dalam rumah-rumah itu. Dengan bertasbih kepadanya di dalam rumah-rumah tersebut pagi dan sore. Siapa yang bertasbih itu? Rijalun orang-orang la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah adalah orang-orang yang perdagangan tidak pernah menggiurkan mereka. Dan jual beli tidak pernah menggiurkan mereka juga dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari di mana mereka akan kembali. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ketika kita berada di masjid kita sibukkan oleh zikir kepada Allah dan kita sudah melupakan sejenak kesibukan dunia kita. Banyaknya pedagang, eh, banyaknya pelanggan yang datang tidak menggiurkan dia dari berzikir kepada Allah. Pedagangan yang lancar, tidak menghalanginya untuk datang ke masjid untuk berzikir dan menegakkan sholat. Maka jangan takut wahai pedagang-pedagang. Ketika mau azan tutup tutup toko. Kenapa kita takut? Rezeki itu dari mana? Dari pelanggan? Tidak. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala maka jemputlah dengan syariat Allah. Kita lihat Mekah, Madinah, pada umumnya di Arab Saudi, lima menit sebelum azan semua tokonya sudah ditutup. Sampai mall, rumah makan. 10 menit sebelum azan, itu lampu kalau misalkan di ruang restorannya itu hidup lampu udah dimatiin. Tidak ada lagi menerima order baru. Yang ada silahkan selesaikan secepatnya bensin-bensin atau uh, eh, SPBU tutup. Mereka tidak takut. Kalau kita lakukan itu, akankah pelanggan-pelanggan kita lari? Saya yakin tidak. Walaupun sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tutup pelanggan, lari dia. Waduh ini tutup nih. Gampang. Ya. Kalau udah ada ditulis besar-besar. Maaf, ditutup untuk mengerjakan sholat zuhur. Dibuka jam sekian. Satu bulan pelanggan menyesuaikan diri. Sudah mau azan, aduh udah saya nggak mau ke toko itu, nah, berarti dia tutup. Entarlah, habis azan baru saya ke sana. Walaupun dia tidak datang ke masjid. Ya. Nah, itu adalah Eh, satu bulan penyesuaian. Dalam hadis yang keluar oleh Tabrani dan Bazar dari Abi Darda radhiyallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al Masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffala Allah liman kana al masjid baitu baitahu bir ruhi wal rahmati wa jawazi 'ala sirati ila ridwanillahi ila jannah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah menjamin bagi siapa yang masjid adalah rumahnya akan diberikan kepadanya ruh rahmat mudah menjembat, menyeberangi jembatan sirat untuk menuju keriduan Allah dan menuju ke dalam surga. Tahukah kita bagaimana kondisi sirat yang akan kita lalui? Maka sebagaimana yang kita isyaratkan kemarin, perlu kita berilmu tentang apa yang akan kita lalui. Agar persiapan kita semakin baik. Sebagaimana ketika kita ingin misalkan berker, uh, berwisata dengan keluarga ke tempat A, perlu survei. Untuk apa? Untuk mengetahui kondisi jalan dan apa-apa saja di sana, sehingga kita bisa membawa bekal yang cukup untuk kebutuhan kita selama perjalanan. Nah, sekarang perjalanan kita menuju surga perlu kita mengetahui bagaimana jalan-jalan yang akan kita lalui. Apa bekal-bekal yang harus kita siapkan dan kita bawa. Di antara adalah meniti istirahat. Bagaimana istirahat itu? Setelah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adaku minasyaf lebih halus lebih halus dari rambut. Wahadu minasayf lebih tajam dari pedang. Dia licin dan mengelicikkan dan dia terbentang di atas api neraka. Berapa dalamnya api neraka? 70 tahun perjalanan. Ya? Kalau seandainya kita berjalan di atas jembatan yang tingginya 10 meter misalnya. Lalu kita lihat ke bawah. Kira-kira bagaimana perasaan kita? ngilu, ngeri, ya, takut jatuh. Nah, bagaimana lagi dengan sirat yang kondisinya pada saat itu adalah licin seperti tanah liat dan kita eh, pada eh, dalam kondisi yang gelap gulita yang kita diberikan cahaya oleh Allah sesuai dengan amalan kita kemudian masing-masing dosa kita kita pikul semakin sedikit dosa kita semakin ringan pikulan kita. Semakin besar ya dosa kita, semakin berat pikulan kita. Di antara yang kita bebankan atau yang kita ambil pada saat itu adalah dosa gulul. Apa itu dosa gulul? Dosa korupsi. Pemberian yang diberikan ketika kita sudah diberi gaji sebagai seorang pegawai, lalu ada orang yang memberi hadiah, ya maka itu termasuk gulul sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika ada seorang sahabat yang disuruh untuk mengumpulkan zakat, dia katakan ini zakat dan ini hadiah untukku. Sementara dia sudah dikasih gaji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia? Kalau seandainya dia duduk di rumah bapaknya atau ibunya, apakah dia akan mendapatkan hadiah itu? Tentu tidak. Dia dapat hadiah karena gara-gara ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana nanti akan ada orang yang dia berjalan mengendong seekor onta yang mengaum. Ya. Seekor kam, sapi yang melungu. Seekor kambing yang membebek. Dari mana dia dapatkan? Dari hadiah yang tidak halal itu. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya yang dikorupsinya itu 100 hektar tanah? Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengambil satu jengkal tanah saja yang bukan haknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memikulkan kepada dirinya dengan tujuh lapis tanah. Coba bawa satu karung tanah, dipikul kemana-mana. Berat, malam berat di atas daripada bawah. Kalau di atasnya lebih berat di bawah, akan mudah untuk cemplung ke dalam, jatuh. Apalagi ada pengait yang siap untuk mengais ya orang yang melewatinya. Maka agar hal ini bisa dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menitinya dengan baik, maka hendaklah kita jadikan masjid sebagai rumah kita. Maksudnya apa? Mau tidur di masjid? Enggak. Maksudnya adalah ketergantungannya dengan masjid tinggi. Setelah masuk, lah dengar azan, segera dia datang ke masjid. Wallahu taala <clears throat> yang kedua, adat yang kedua adalah al wa ala isyadatiha. Mengamal atau melakukan usaha untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid Kemudian berupaya semampunya segala kekuatannya baik materi atau dirinya sendiri kekuatan yang Allah berikan kepadanya untuk pembangunan masjid tersebut dan memberi memberi motivasi manusia orang lain agar bisa menyumbang berinfak dan berwakaf untuk menyempurnakan pembangunannya, untuk mempersiapkan masjid itu sehingga dia layak untuk dipakai. Dengan niat hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala pada setiap perbuatan tersebut. Membangun masjid, masjid ini membutuhkan apa? Ya, Hendaklah kita ikut serta di dalam pembangunan tersebut. Kalau seandainya kita bisa membangunnya satu utuh bagus. Ya, sangat bagus sekali. Siapa di antara kita yang sudah mendaftar untuk haji? Kira-kira maaf, mungkin ada yang malu wah, ini saya mau Baik. Siapa yang mau pergi ke Mekah? Eh? Siapa mau pergi haji? Aha, bagus, ini berani nih. Eh? Ya. Kalau kira-kiranya kira Bapak punya rumah di Mekah itu. Ikut antrian nggak untuk 10 tahun pergi haji? Hah? Bapak punya rumah di sana. Punya rumah di dekat Masjidil Haram. Kira-kira ikut antren nggak 10 tahun untuk pergi ke sana? Enggak. Baik. Sekarang kalau ada tawaran, ya, ada rumah yang mau dijual, mau beli nggak? Hah? Kok saya nggak nggak nggak ada kejujuran pengen ke, pergi ke masjid masjid haram tuh nggak ada kejujuran sepertinya karena ditawarkan masjid baru di um, pertawarkan rumah nggak mau kalau seandainya ada tawaran rumah dijual mau nggak Iya di Mekah, di Mekah. Nah, supaya dia kapan aja dia pergi ke sana bisa. Ya. Kalau seandainya misalkan 500 juta misalkan. Tapi pasti ini mau ditawarkan gitu loh. Ya. Maka mungkin di antara kita yang pengen punya rumah sana, apapun yang dia miliki di sini. Ya, tanah di sini dia jual asalkan saya dapat rumah di sana, kan gitu. Nah, sekarang tawarannya rumah di surga. Kalau orang punya rumah di surga masuk masuk surga atau tidak? Hah? Waduh, Ragu saya. Kayaknya nggak suka masuk surga nih kayaknya. Ya. Allah sudah tawarkan untuk, masuk surga. Itu bikin rumah di surga itu dapat rumah di surga. Apa? Siapa yang membangun? Man bana lillahi masjidan. Bana Allahu mislahu fil jannah. Dalam riwayat lain, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia untuk Allah Subhanahu wa taala bukan ingin pamor, bukan ingin pencitraan, bukan ingin tebak pesona, tapi memang karena ingin untuk Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan membangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Mau nggak rumah di surga? Mau? 500 juta. Kalau Pak Pak Pak Rudi katakan eh, tadi 3 m Pak ya. Ah. Siapa yang mau? Ayo beli rumah di surga 3 m. Waduh berat sekali. Saya nggak punya nggak punya uang. Enggak lah. Nggak usah nggak sampai 3 m. Kita dengar hadis ini. Man bana lillahi masjidan ولو كحق ولو كمفحص قطات لبيضها أي بقدر الموضع الذي يبيض فيه طائر القطاط طائر القطاط بنى الله له بيتا في الجنة kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang membangun bagi Allah masjid walau seukuran tempat bertelurnya burung kecil. Apa namanya? Sarang burung. Jangan burung walet aja. Nah, yang punya burung walet nih, seharusnya burung bikin sarang burung waletnya itu pindahkan hasil burung walet yang tidak ada sedikit pun uang yang dikeluarkan untuk burung waletnya. Kalau rumahnya ya terserah dia. Tapi pernahkah dia memberi makan burung walet? Kalau misalkan apa? Kalau seandainya telur ayam, ayam ayam negeri, ayam kampung dan seterusnya, dia kasih makan dulu. Burung walet dia kasih makan nggak? Allah yang ngasih makan. Ya, ayo pindahkan itu yang 3M itu, selesaikan cepatnya. Kalau enggak, seukuran sarang burung Taruhlah harga sarang burung itu 5 juta. Mau nggak? Hah? Mau nggak? Ah, udah Pak Rudi, catat nih, ini jumlahnya selesai nih. 5 juta kali 200 orang. Masya Allah. Selesai. Kalaupun tidak ada cash sekarang ya ikhwan. Walaupun tidak ada cash sekarang. Sudah, masing-masing kita catat sama Pak Rudi nih saya 5 jutanya dalam setahun. 5 juta dibagi 12. Berapa? Ya, ringan sekali. Kurang dari 500. Ngeridit motor aja gampang kok. Ya, ini kita mau ngeridit rumah di sorga ya ikhwan dan akhwat. Ya. Mari kita tekankan pada diri kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ah, Rasulullah sallallahu ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menyumbang di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, kamathali habatin. Perumpamaan satu biji yang ditanam ambatat sab'a sanabil yang menumbuhkan tujuh ranting. Fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Setiap ranting seratus. Berapa jumlah semua? Tujuh ratus. Kalau seribu kita menyumbang tujuh ratus ribu. Kalau satu juta tujuh ratus juta. Kalau lima juta Hah? Nah, 3M setengah. Ah, subhanallah. Nilainya selesai nilainya aja nilainya. Ya, nilainya satu masjid nilai satu masjid. Ya. Lalu apa yang kita sumbangkan? Dia tidak pergi begitu saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan siapa yang dikendakinya Lebih dari itu. Sesuai dengan kualitas ikhlasnya di dalam menyumbang. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu sumbangkan kata Allah, besar atau kecil, dialah yang akan mengganti. Dalam hadis qudsi, ya Ibn Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah niscaya aku akan berinfak kepadamu. Mudah-mudahan saya yakin nih mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu pengen pengen rumah di surga. Ya, Pengen rumah segam? Betul atau tidak nih Bapak Ibu? Udah, kita sesuai dengan hadis Nabi saw ikut serta di dalam membangun masjid seukuran sarang burung. Ya, nilai sarang burungnya 5 juta. Dibayar kredit. Ya, dalam setahun. Nanti sudah daftar dengan Pak Rudi. insyaallah ikhlaskan uang kita tidak akan hilang. Itulah yang kita, sebenarnya uang kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada di antara kalian kecuali harta keturunannya, harta warisannya lebih dicintai daripada hartanya sendiri. Kata sahabat, enggak. Tidak ada dari kami kecuali harta kami lebih kami cintai daripada harta anak kami. Kata Rasulullah, enggak. Tidak ada dari kalian kecuali harta anak-anaknya lebih dicintai dari harta dirinya sendiri harta dia adalah apa yang telah disumbangkannya. Kita capek-capek mencari Bapak Ibu. Ya, banting tulang. Kadang-kadang ada orang buka toko 24 jam. Tapi tidak pernah menyumbang. Yang dikumpulkan uangnya tumpuk-tumpuk dengan di, di bank itu adalah untuk anaknya. Untuk dirinya sendiri yang capek untuk bekerja, dia tidak miliki. Maka oleh karena itu beruntunglah ketika kita mencari kita mencari untuk kita sendiri. Anak kita sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Pada umur 4 bulan kandungan dalam kandungan ibunya telah dituliskan rezekinya. Apalagi yang kita takutkan. Hasan Al Basri mengatakan dalam Al Quran eh, dalam dalam perkataannya dia melihat Al Quran, membaca Al Quran. Dia dapatkan 90 tempat Allah telah mentakdirkan rezeki dan telah menjamin untuk makhluknya. Wa ma min da wa fil al illa 'ala Allah Binatang aja rezekinya Allah yang nanggung. Apalagi manusia. Lalu aku dapatkan di dalam Al-Qur'an satu tempat Allah mengatakan asyaitanu ya, ya faqr syaitan yang menakut-nakutimu akan kemiskinan. 90 tempat Allah mengatakan rezeki telah ditetapkan dan rezeki telah dijamin oleh Allah. Satu tempat hanya satu, syaitan yang takutin akan kefakiran. Lalu beliau mengatakan, "Wa syakakna fi qawli sadiq fi 90 kita ragu dengan firman Allah yang maha jujur di 90 tempat. Wasaddaqna kenal qawl al-kadhib fi Kita mengiyakan, membenarkan perkataan pembohong. Siapa yang bohong? Syaitan. Hanya satu tempat dalam Al-Quran. Kalau toh sekarang ini kita mengeluarkan uang 5 juta, ya insya Allah besok lusa kembali lagi ya maka oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan ini adalah mubashir memberikan kabar gembira nih insya Allah masjid apa namanya dar Sunnah dalam satu tahun ini selesai tiga tingkat tiga tingkat orang dia ya? ah tiga tingkat insya Allah ya ayo kita waduh saya ini adalah uh, mahasiswa ya Mahasiswa tidak hanya menunggu uang dari orang tua aja, silahkan bekerja. Saya pengen untuk berinfak. Ya, nah sudah, tekadkan dalam satu tahun kita punya. Ya, untuk menyumbang, mencicil. Ya, lima tahun dibagi dua belas, berapa dapatnya tadi? Hah? Ya, lima juta bagi dua belas, Ya, kalau lima juta bagi dua belas, empat ratusan sekian. Ya. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa membangun masjid agar kita bisa dapatkan rumah di di eh, apa namanya? di surga tidak mesti satu rumah, masjid yang utuh tapi dengan ukuran yang kecil. Ya. Di samping itu, jangan diundurkan seukuran sarang ya, sarang burung tadi. Jangan diundur niatnya. Tapi ditambah lagi dari itu, memotivasi orang lain untuk ikut menyumbang. Ya? Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adalu alal khairi kafailihi." Orang menunjukkan kepada suatu kebaikan sama dengan orang yang melakukan. Kita sudah memberikan nih, ya, seukuran sarang burung 5 juta. Lalu kita motivasi 10 orang. 10 orang dapat 5 juta, 5 juta misalnya. Ya, berarti kita juga sama dengan menyumbang dengan 10 orang tadi. Bertambah lagi apa yang telah kita sumbangkan. Semakin banyak. Ya. Nah, ini merupakan motivasi bagi kita untuk memperhatikan bahwa kalau seandainya kita tidak bisa membangun atau memberikan keuangan, minimal adalah memberi motivasi orang lain untuk ikut menyumbang untuk pembangunan masjid. Yang ketiga, menjaga untuk selalu mendatangi masjid walaupun jauh dari rumahnya. Dengan cara berjalan kaki. Dan dia bersabar untuk menahan panas atau dingin. Karena Alhamdulillah tidak ada musim dingin dengan kita. Tapi panas panasnya jalan aspal. Ya. Atau kegelapan malam. Atau sulitnya jalan kalau seandainya jalannya becek. Tetap dia berusaha bersabar berjalan kaki menuju ke masjid. Karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dikeluarkan Bukhari Muslim, Inna an nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilayha mamshan ab'aduhum." Orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat adalah orang yang paling jauh berjalannya menuju sholat itu dan orang yang paling jauh lagi. Semakin jauh dari masjid semakin baik. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام Orang yang menunggu sholat sehingga dia kerjakan bersama imam itu lebih baik, lebih besar pahalanya ketimbang orang yang sholat lalu dia tidur. Yani orang yang tetap sholat berjamaah. Dari hadis Abi, Burda, Abi Buraidah Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bashir Bashir masya'ina fil dhalam al masajid bin nur tam al qiyamah. Rawah Abu Dawud dan Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki pada kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna yang akan didapatkannya nanti pada hari kiamat. Kegelapannya pada malam dia dapatkan cahaya nanti di akhirat. Al jaza min jinsil amal. Karena nanti di akhirat itu gelap. An an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala dari Ubay bin Ka'ab dia mengatakan karena rojul min ansar la a'lamu ahadan ab'adu min al-masjid minhu ada seorang dari Ansar yang aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih jauh rumahnya dari Masjid Nabawi daripada dia. Rumahnya yang paling jauh. Wa kanat la tukhtihu salatun. Dan tidak pernah satu salat pun yang tertinggal. Subhanallah, rumahnya jauh tapi enggak pernah satu salat pun yang tertinggal bagi dia. untuk sholat berjamaah. Faqila lahu. Dikatakan kepadanya, "Lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulama wa fi ramda." Kalau seandainya engkau bisa membeli seekor keledai yang bisa engkau tunggangi. Kalau dibuat sekarang gimana? Kalau bisa beli motor, sepeda misalkan, yang bisa engkau tunggangi di dalam kegelapan malam, di dalam panasnya cuaca pada siang hari. Usulan itu dia tanggapi qal ma yasurruni anna manzili ila ila jambil masjid. Aku tidak senang, kurang senang kalau rumahku samping masjid. Enggak senang dia rumahnya dekat masjid. Kalau kita mencari rumah dekat masjid karena memang godaan setannya tinggi. Alasannya aduh rumah jauh dari masjid lagi. Ya. Panas, dingin, hujan dan seterusnya. Ini katanya. Uridu ayyuk tabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku ingin Ditulis bagiku setiap perjalananku ke masjid dan kembaliku ke rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad jama'a Allah laka dzalika kullah." Rawahu Muslim. Sungguh Allah telah mengumpulkan bagimu itu semua. Subhanallah, langkah dia yang dilangkahkan menuju masjid dan langkahnya yang dilangkahkan kembali ke masjid dan masjid ke rumahnya. itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak semakin baik. Dan ini dalil yang konkret yang menyatakan tidak bisa dikiaskan melangkah itu dengan putaran roda. Kan ada orang menggunakan uh, eh, putaran rodanya itu dikiaskan. Jadi maka orang yang berjalan dengan orang yang naik kendaraan sama aja katanya. Kalau ini kan ada putaran rodanya. Kalau ini jangan putaran roda, langkah keledai pun kan lebih dekat dengan langkahnya manusia. Tapi tetap dia tidak mau. Dia pengen langkah dia. Dan kata Nabi, sungguh dia telah dikumpulkan oleh Allah semuanya. Maka ini keutamaan bagi orang yang melangkahkan kakinya pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk pergi ke masjid dengan bersuci, berwudhu dengan sempurna, memakai siwak, memakai pakaian yang bersih, memotong kuku, menyikat rambut, dan mempercantik diri serta memberi parfum. Kita loh sampai begitu? Karena kita ingin pergi ber, apa, berkunjung ke rumah Allah, tempat yang mulia. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, الله بكرمن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد Wahai anak Adam Ambillah pakaianmu Setiap kali ke masjid Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man tatahhara fi baitihi thumma mada ila baitin min buyutillah Siapa yang bersuci dari rumahnya lalu dia pergi ke satu rumah dari rumah-rumah Allah liyaqdiya faridatan min faraidillah dia menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah yakni salat fardu كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة maka langkah-langkahnya satunya akan menggugurkan dosa yang satu lagi akan mengangkat derajat kalau antara rumah dengan masjidnya lima langkah rugi dong ya kalau untuk mencari langkah yang banyak putar-putar dulu Ya. Maka orang yang agak jauh rumahnya dari masjid beruntung, tapi imannya harus tinggi. Ya. Imannya harus tinggi. Kenapa? Itu yang memberi motivasi dia. Kalau enggak, udah seribu alasan. Ya. Sementara orang yang beruntung ada semakin banyak dia langkahnya ke masjid semakin baik. Dengan catatan dia berwudu dari rumahnya. Ya, berwudu dulu, baru terhitung langkah kita. Tapi kalau seandainya ambil kain sarung pergi ke masjid baru berwudu di masjid, rugi. Ya. Yang kelima, menyelesaikan seluruh pekerjaan dunia. berhenti dari segala kesibukan materi ketika kita mendengar azan. Dan bergegas untuk memenuhi panggilan. Menuju ke masjid bagaimanapun juga keadaan. Karena panggilan itu adalah panggilan yang bermanfaat. Dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika keduanya memanggil kalian kepada apa yang bisa menghidupkan kalian. dari Abi Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya ada seorang yang buta datang kepada Nabi dia mengatakan ya Rasulullah laisa li qa'idun yaqudni yaquduni ila masjid ya Rasulullah aku tidak memiliki orang yang bisa membimbingku datang ke masjid فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته Nabi eh, dia meminta memohon kepada Nabi agar diberi dispensasi untuk bisa sholat di rumahnya. Farah salahu. Lalu Nabi meringankan, memberikan izin. Kira-kira layak kan nggak di, dikasih izin? Hah? Layak. Alasannya ada. Dia tidak ada orang yang akan membimbingnya. Dia adalah orang buta. Tapi kalau orang yang melek kayak kita ini, ya, yang bisa melihat, layaklah dikasih keringanan untuk sholat di rumahnya? nggak layak. Kalau seandainya dia adalah buta, tidak ada orang yang membawanya, layak. Makanya Nabi berikan izin. Akan tetapi, falamma walla da'a. Ketika dia berpaling, balik, dia panggil lagi. Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepadanya, Hal tasma'un nida bis Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Qala na'am. Orang tadi mengatakan ya. Qala fa'ajib. Penuhi panggilan itu. Akhirnya nggak ada kasih lagi. Ya, karena dia mendengar ada. Lalu bagaimana dengan kita yang sehat? Mata bisa melek, bisa melihat. Telinga terang mendengarnya. Ya. Apakah masih ada alasan untuk tidak datang ke masjid? Tidak ada. Ya. Tidak ada satupun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang menganjurkan kepala rumah tangga hendaklah dia sholat berjamaah sekali dalam sehari di rumahnya. Nggak ada. Kalau ada yang mau mengadatangkan hadis yang saya, saya beri dia satu juta. Karena memang nggak ada. Ya. Kalau seandainya ini ada sebagian doa yang mengatakan begitu untuk mengajarkan keluarga sholat, hendaklah sholat kita berjamaah maghrib di rumah bersama-sama keluarga, Gak ada. Gak ada dalilnya. Ya, malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah ke masjid. Kalau seandainya setiap orang memakai logika yang sama, maka masjid tidak ada yang akan memenuhinya. Ini beralasan saya beralasan untuk mengajarkan anak sholat di rumah, makanya saya sholat berjamaah di rumah. Ya, masjid tidak akan ada yang mengisinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdul salatil mar'i, abdul salatil mar'i fi baiti illa maktubah." Sebaik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Salat fardu dikerjakan di masjid, salat sunat sunat rawatib dikerjakan di rumahnya. Itu yang lebih afdal. Kalau kita ingin mengajarkan anak kita sholat, maka kita suruh dia melihat kita sholat, sholat sunat. Baik. Jadi, yang kelima ini, ketika ada panggilan, adalah segera kita meninggalkan kesibukan kita. Dan segera kita bergegas menuju masjid. Yang keenam, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Sambil mengucapkan bismillah Allahumma salli ala Muhammad Allah ftah li abwaaba rahmatik Yang ketujuh, keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa ketika masuk ke masjid dikatakan Allahumma ini eh, Allah maftahli Abu rahmati Dan ketika keluar diucapkan apa? Allahumma ini as'aluka ha? Ah, min fadli Kalau dibalik gimana? Karena masjid adalah tempat rahmat. maka kita meminta agar dibukakan pintu rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Jika kalian telah mengerjakan solat, apabila solat telah ditegakkan, maka bertebaralah di permukaan bumi, jangan duduk juga di masjid. tapi bertebalah di permukaan bumi. Wabtahu min fadlillah. Carilah rezeki dari Allah. Ini menyuruh kita untuk berusaha mencari rezeki Allah. Ketika kita ingin mencari rezeki Allah, keluar dari masjid, kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan karuniamu, rezekimu. Tapi kalau sholat di masjid, di rumah, nggak ada doanya. Maka karena itu, datanglah ke masjid. Di dalam masjid kita dapatkan rahmat, keluar dari masjid kita juga bisa mengucapkan doa agar Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan rezekinya. Dari Abi Usaid رضي Allah anhum bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falyusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallam thumma falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Rawahu Abu uh, rawahu, Muslim wa Abu Dawud. Jika salah seorang di antara masuk masjid, hendaklah berselawat dan bersalam kepada Nabi dan lalu dia mengatakan Allahumma ftahli Wa rahmatik. Apabila dia keluar, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kaki kanannya dahulu untuk masuk ke masjid ini adalah bagian pelaksanaan yang baik-baik. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi sangat menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi dalam dia pakai sandal, wa tarajjulihi waktu dia menyisir rambutnya, wa tuhuri dengan dia ber, ber, bersuci wa fi sya'ni kulli dalam seluruh urusannya dalam hal-hal yang baik maka didahulukan yang kanan hal-hal yang kurang baik didahulukan yang kiri yang kedelapan adab masjid sampai jam berapa? Jam Sholat dua rakaat tahiyatul masjid sebelum duduk. Selama belum masuk sholat rawat eh, sholat wajib ya, ditegakkan Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abi Qatadah yang dikeluarkan oleh Muttafaqun Alaih Bukhari Muslim, "Jika dakhala ahadukumul masjid fala yajiz hatta yusalli rakaatayin." Apabila salah seorang di antara masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Tapi kalau seandainya dia masuk, kemudian sholat ditegakkan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, las eh, ida uqimatis sholat. Jika sholat telah ditegakkan, fala sholata illal maktubah. Tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Walaupun kita sedang satu rakaat, kita sholat sunat, lalu kamat ditegakkan, sholat sunat kita kita batalkan, segera kita mengikuti masuk ke staf untuk sholat fardu. Sholat tahiyatul masjid. Bagaimana dengan waktu khutbah Jumat? Ketika kita terlambat, Hatib sedang menyampaikan khutbahnya. Apa yang kita lakukan? Langsung duduk untuk mendengar khutbah yang mana khutbah itu adalah wajib atau kita sholat sunat tahiyatul masjid Hah? kata orang mendengar khutbah itu wajib sholat tahiyatul masjid adalah sunat maka apakah kita dulukan sunat dari wajib atau wajib daripada sunat wajib terhadap sunat lalu apa yang kita lakukan Hah? Sholat sunat. Disingkatkan. Baik. Mendengar khutbah adalah wajib. Sholat tahiyatul masjid akan dunia sunat. Maka kita ketika masuk masjid, imam sedang khutbah, kita sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ada dalilnya. Yang tadi itu logika, kias. Kata ulama, la qiyasa ma'ad dalil. Tidak bisa dipakai analogika atau kias jika ada dalil yang konkret. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jum'ah Apabila salah seorang di antamu datang sholat Jumat, wal imamu yakhtub. Imam sedang menyampaikan khutbah. Ungkapan imam yaktub ini ada satu sir, rahasia satu lagi. Bahwa yang menjadi imam itu adalah khatib. Tidak dipisah antara khatib dengan imam. Enggak. Al-imamu yaktub. Tidak dikatakan al-khatibu yaktub. Nabi mengatakan wal imamu yaktub. Falyarka raka'ataini wa tajawaz fihima. Hendaklah dia solat dua rakaat dan memperingan bacaannya. Artinya jangan baca panjang-panjang. Sulaik bin Ghatafan ketika dia datang dari belakang langsung dia duduk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sulaik, apakah kamu sudah sholat? Qala Lalu dia katakan, kum, fasalli rakatain. Nabi mengatakan, berdirilah kamu, sholatlah dua rakaat. Ini menunjukkan juga bahwa kalaupun sudah duduk, bukannya batal sholat tahiyatul masjidnya. Karena ada di antara kita kadang udah sholat, udah duduk dulu. Eh, kok duduk? Sholat dulu. Oh, kalau sudah duduk. Ya, enggak. Langsung berdiri, kerjakan sholat tahiyatul masjid. Baik. Yang berikutnya, menjauhkan diri kita dari memakan bawang putih, bawang merah. Karena memakan hal itu mengeluarkan aroma yang tidak baik. Dan masuk ke masjid hendaklah menghilangkan aroma tersebut dengan cara membersihkan mulutnya dengan sikat gigi dengan harum-haruman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dikeluarkan ke Bukhari Muslim man akala suman au basala falyatazilna au falyatazil masjidana siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah maka adalah dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Nabi juga bersabda, "Man akala sawmu wal basal al karat, fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza bim mimma yata'azza minhu banu Adam." Siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan karat. Karab itu adalah satu satu pohon atau buah di uh, di Arab di Arab itu yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kalau misalkan uh, lebahnya memakan bunga ini, waduh, bau aroma madunya kurang bagus. Lalu Nabi mengatakan, janganlah dia mendekati masjid kami, sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Nah maka setiap yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Jangan jauhkanlah diri kita dari memakannya yang akan bisa mengganggu orang yang sholat. Kalau seandainya dia makan, tapi dia bisa membersihkannya, tidak ada aromanya, sudah selesai. Ilatnya itu ada di dalam baunya. Ya, nah, maka bisa kita kiaskan seperti jengkol. Ya. Kalau makan jengkol menghilangkan baunya dengan apa? Dengan petai. Buah jeng, bau jengkolnya hilang. Yang tinggal adalah petainya. Ya. Tai. Aroma petai ini harus kita hilangkan juga. Ya. Dengan apa hilangnya? Oh enggak, kalah. Jengkol itu kalah lah sama petai. Apa? Atau dihilangkan dengan buah dengan durian bukan durian. Juga kadang-kadang durian itu ya kalau pas makannya malam coba kalau ada orang cendawa samping kita. Nah, mungkin rasanya aduhai. Ya. Aduhai kalau seandainya saya tidak sholat di sampingnya, kayak gitu. Nah, aroma-aroma yang seperti itu hendaklah kita jauhkan diri kita dari hal tersebut sebelum datang ke masjid. Bukan berarti kita tidak boleh makan bawang putih, bawang merah. Ibnu Qayyim dia mengatakan faedahnya sangat banyak, manfaatnya dalam dari sisi kesehatan sangat banyak. Namun untuk menghilangkan sengatnya, yakni aroma yang supaya jangan keras adalah dengan cara memasaknya. Ya, jangan yang mentah. Sayyid. Di antara yang harus kita perhatikan menjauhkan diri dari perdebatan di dalam masjid. Pertengkaran. Kesibukan dengan dunia. jual beli, mencari barang yang hilang. Karena Ibn Umar radhiyallahu taala dia mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syira wal bay' fil masjid wa antun ash'ar dibacakan syair-syair dalam masjid maksud syair-syair ini adalah syair yang tidak baik wa antun dalah diumumkan barang yang hilang yakni maksudnya untuk mencari barang yang hilang ya seperti misalkan ada kunci motornya hilang atau mohon kita umumkan siapa yang mendapatkan barang hilang eh, atau kunci yang hilang ini nggak boleh diumumkan di masjid. Dalam hadis hadis tadi diriwayatkan oleh Hamzah Ashabus Sunan tambah Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Idza ra'aytum man yabi'a aw ay yabta'a eh, idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid apabila kamu melihat orang berjualan atau membeli di masjid faqulu la la tijaratak semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu kata Nabi katakan kepada dia yang berjualan itu semoga Allah tidak memberikan untung pada perjualanmu wa idza man yunshida mayunshidu fihi dhalatan Apabila kamu apabila kamu melihat orang yang mengumumkan untuk mencari barang yang hilang, faqulu la raddallahu alayka. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu kepadamu. Ya. Rawu Tirmizi. kata Tirmizi. Karena masjid ini bukan itu gunanya. Ya, walaupun tempat perkumpulan, maka bukan untuk itu gunanya. Sa'id bin Musayyib dia mengatakan, "Man jalasa fil masjid fa inna man yujalisu rabbahu fa haqqahu fa haqquhu alla yaqula illa khaira." Siapa yang duduk di masjid, sesungguhnya dia duduk bersama Allah. Bersama Rabbnya. Maka merupakan haknya jangan dia berkata kecuali yang baik. Saya mau bertanya, ada enggak eh, mana yang dimakan dengan masjid? Ini dulu. Hah? Tempat sholat. Yang dimakan dengan masjid itu yang ditutup dengan lingkaran ini, dinding tempat sholat ini. Itu yang dimakan dengan masjid. Teras apakah termasuk ke dalam masjid? Enggak, sudah di luar masjid. Baik. Sekarang apakah ada orang di dalam masjid jualan? Hah? Ada? Saya yakin ada. Yakin saya ada. Orang yang menjual pulsa. Kirim pulsa. Bang, tolong kirimin pulsa saya untuk 10. Ya, ya, udah dikirimin. Uangnya nanti ya. Kan udah jual beli. Atau bos ya yang taruhlah misalkan toko bangunan datang telepon. Bos, ni ada uh, sekian semen ni, sekian sak semen. Masuk. Gimana? Mau gak? Oh iya ya, nggak apa-apa. Ambil uangnya dia. Anu, kita aja beli. Ya. Maka oleh karena itu sebaiknya supaya kita jangan tergoda oleh dunia. Masuk masjid matikan HP-nya. Ya. Karena nanti akan ada juga apalagi kita yang biasa yang namanya berbisnis ya, terutama bisnis pulsa. Ya. Matikan tiket pesawat ya, sekarang sudah online semua ya. Nah, tutup supaya jangan menggoda. Supaya apa yang kita dapatkan itu perlu berkah, diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang seterusnya adalah menjauhkan diri untuk tidak keluar dari masjid setelah mendengar azan. Kecuali bagi orang yang punya uzur. Ya. Sampai dia mengerjakan sholat. Kalau sudah azan, jangan dia keluar. Kecuali dia punya hajah dan dia punya keinginan untuk kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi eh, eh, siapa Abu Hurairah radhiyallahu taala pada suatu hari dia duduk di masjid bersama sahabat-sahabatnya. Fa'adzana muazin, muazin azan. Faqama rajulun minal masjid. Ada seorang yang bangkit dari masjid. Yamshi, dia berjalan. Fa'atbahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaj min al-masjid. Sampai keluar dari masjid. Nah, Abu Hurairah jadi ketika dilihat dilihatin, dipelototin terus. Ya, diikuti terus sampai dia keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Amma hadza." Adapun ini kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Faqad asa Abul Qasim." Sungguh dia telah Hmm. durhaka kepada Abu Qasim. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang untuk keluar dari masjid setelah dia mendengar azan. Sa'id bin Musayyib dia didatangi oleh seorang laki-laki yang telah kita sebutkan tadi subuh bahwa Orang yang meremehkan sunnah, dia akan mendapatkan balasannya kontan. Seorang datang kepada saya bin Musayyib, ingin pamit untuk mengerjakan haji dan umrah. Ini orang ini. Faqala lahu, lalu dia mengatakan, "La tabrah hatta tusalli." Jangan kamu bergerak dari sini, dari masjid sampai engkau mengerjakan sholat. فإن Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, عليه karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا يخرج من بعد النداء من المسجد إلا منافق tidak ada yang keluar setelah azan dikumandangkan dari masjid kecuali orang munafik illa rajulun kata Nabi kecuali ada seseorang akhrajat hajatun dia dipaksa keluar oleh kebutuhan wa huwa yuridu ruju'a wa masjid dan dia ada keinginan untuk kembali ke masjid ada kebutuhan misalkan anaknya nangis misalkan di rumah pergi ke rumah dulu karena nggak ada yang nemenin misalkan atau yang lain tapi ada niat untuk kembali lagi ke masjid ya Fakal orang tadi mengatakan Inna ashabi burhurrah biharrah. Dia katakan teman-temanku sudah menunggu di tempat A. Lalu dia keluar. Ya, keluar dari masjid. Falam yazal Sa'idun yazkuruh. Sa'id bin Musayyib tadi masih mengingat dia sampai hatta ukhbirah sampai dia diberitahu Said bin Said tadi anna waqa'a min rahalati min rahilatihi bahwasanya orang tadi terjatuh dari kendaraannya fangkasarat fakhidahu ya fangkasar fakhiduhu pahanya patah ya tadi Abi Said menyuruh jangan keluar karena Nabi melarang tapi dia katakan kawan saya udah nunggu nih saya nggak ada waktu lagi untuk anu udah mau sholat nih tapi dia tetap aja keluar. Ya. Lalu bahaya ya apa namanya? hukuman kontan diterimanya. Jatuh dari kendaraannya, patah. Dia mau pergi haji. Ya. Nah, ini juga kita adalah kita hati-hati jangan menganggap remeh permasalahan yang seperti itu. Setelah azan, jangan kita keluar sampai kita sholat, kecuali ada kebutuhan dan kita ingin untuk kembali. Kalau seandainya batal wudhu kita harus mesti kita keluar. Ya, kalau seandainya tempat wudhu tidak ada dalam masjid. Ya jangan pula nanti nggak boleh keluar dari masjid. Sudah batal wudhunya, ya harus keluar untuk berwudhu. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, uh, ini yang dapat kita sampaikan walaupun masih ada poin-poin yang lain Eh, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid. Masjid adalah min syiar, min syairillah, bagian dari syiar-syiar Allah. Maka hendaklah kita memuliakannya. Terutama di belakang biasanya kalau bawa apa insya Allah bisa lah. Ibu-ibu yang bawa anak-anak. Ya, nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai makanan itu berserakan Apalagi kalau penitia bagi makanan nih. Ya, entar apa namanya plastiknya ditaruh di bawah tikar. Jangan. Ya, yang pertama ini adalah rumah Allah. Tidak layak kita mengotorinya. Yang kedua pengurus marah kepada kita. Wah ini pengajiannya pengajian sunnah katanya. Tapi ini masjid tetap juga kotor setelah ada pengajian. Nah ini perlu kita perhatikan dan begitu juga walaupun di WC-nya. Ya, saya juga dapat laporan dari sebagian majelis ilmu terkadang di WC pampers anaknya ya berserakan uh, atau tisu berserakan ini sangat tidak layak karena ajaran agama kita menyuruh kita untuk bersih menyuruh kita untuk tertib menyuruh kita untuk rapi ya maka apalagi di masjid maka oleh karena itu ini perlu menjadi bahan perhatian kita mudah-mudahan bermanfaat kita rahat sebentar ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh